kalau dikatakan seorang qadirun tetapi tidak memiliki kudrah atau hayyun hidup tapi tidak memiliki hakikat kehidupan demikian pula apakah mungkin memiliki sifat kalam tetapi tidak memiliki hakikat pembicaraan. Karena dikatakan oleh mereka kalamnya bukan hakiki. Menurut berbagai macam kelompok-kelompok sempalan, kelompok sesat. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam padahal Rasulullah Sallam sudah bersabda mengajarkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min allati billahi la yujawizuhunna birrun wala fajir. A'udzu bi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan juga Abu Ya'la. Dan disebutkan dalam kitab Al-Isabah dari hadis Abdurrahman Ibnu Khanbash radhiyallahu taala anhu Berkata Al-Hafidh dalam Isabah wa dzakarahu yani Abdullah Abdurrahman ibn Khanbash Al-Bukhari menyebutkannya termasuk sahabat. Wa qala fi isnadihi nazar, tetapi dalam sanadnya ada kritikan. Yani kena sanadnya masih diperbincangkan. Berkata Ibnu Mandah fi hadithihi irsalun hadisnya mursal. Berkata Al-Hafidh Wala'ala ibn Mandah arad annahu lam yusarrih bisima'ihi. Mungkin yang dimaksudkan oleh Ibn Mandah bahwa beliau tidak tegas menyatakan bahwasanya sahabat tadi sarih tegas mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin al-mu'tamad ala man jazima bi annahu lahu sahbah tetapi kalau sudah ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Bukhari, kalau sahabat tadi atau kalau seorang yang bernama Abdurrahman bin Hanbas itu adalah sahabat, maka dikatakanlah sohbah, maka jelas bukan mursal. Jelas bukan mursal. Tetapi sudah dikatakan tadi dalam keadaan sanadnya fihi maqam. Qultu wal hadits syaikhuna fi ziyadatihi ala sahih al-musnad. Kata muhakkik di sini Syekh Yasin bahwa hadis ini disebutkan oleh Syekh kami yang Syekh Mukbil rahimahullah di dalam ziyadat beliau terhadap kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Ala kulli hal. Kalaupun hadis ini diperbincangkan masih ada hadis yang lebih sahih yang ma'ruf a'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Idza nanzala manzilan. Kalau singgah di satu tempat hendaklah berdoa a'udzu bi tammati min syarri ma khalaq kata beliau kata syarih setelah membawakan hadis ini fahal yaqul aqilun annahu sallallahu alaihi wasallam ada bi makhluk apakah akan berkata seseorang yang berakal bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini berarti Rasulullah SAW ma'adha bil makhluk berarti Rasulullah SAW berlindung pada makhluk A'udhu bi kalimat, aku berlindung dengan kalimat. Apakah berarti berlindung dengan kalimat? Berlindung dengan makhluk? Bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa kalimat-kalimat Allah adalah makhluk, menganggap Quran adalah makhluk, maka berarti ajaran Rasulullah SAW mengajarkan doa a'udzu bi kalimatillah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah berarti mengajarkan perlindungan kepada makhluk dan itu batil itu pendapat yang batil bahkan ini sama kedudukannya, berlindung dengan kalimat Allah, kedudukannya sama dengan berlindung dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti a'udzu biridaka min sakatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik. Doa Rasulullah SAW. Aku berlindung kepada keridoanmu ya Allah dari kemurkaanmu Aku berlindung dengan maafmu, ya Allah, dari balasanmu. Berlindung dengan maafnya Allah, berlindung dengan keriduan Allah. Ini bukan berlindung pada makhluk. Karena berlindung dengan sifat-sifat Allah sama saja dengan berlindung kepada Allah. Demikian pula A'udhu bi kalimatillahi tamat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sama. Berlindung dengan sifat Allah, maka dia berlindung kepada Allah swt. Wa qawlihi atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Orang yang sakit dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Muslim, yang ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya. Bi'izzah dengan ke kemuliaan dengan kudrah, dengan kekuasaan. berlindung dengan izzah Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala sama berlindung dengan Allah. Karena izzah dan kudrah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung kepada kemuliaanmu ya Allah dan berlindung kepada kemuliaan dan ketinggianmu dari apa yang aku dapati dan dari apa yang aku hindari. Kuwaka dan juga seperti ucapan Rasulullah SAW dalam yang riwayat yang juga sahih. A'udhu bi'azamatika an nughtala min tahti atau min tahtina. Aku berlindung kepada engkau dengan kemuliaanmu ya Allah. Keagunganmu. Aku berlindung dengan keagunganmu. Keagungan sifat. Maka berlindung dengan keagungan Allah berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala an-nughtala min tahti kullu hadhihi min sifatillah taala semua itu berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan kalimat a'udzu bikalimatillah. kalimatillah sama dengan ucapan kita yang diajarkan oleh Nabi aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala wa hadhihi al-ma'ani <clears throat> mabsutatun fi mawadhi'iha makna makna yang seperti ini mabsutah, dibahas luas di tempat-tempatnya. Yani di bab-babnya. Innama usyiru ilaiha huna isyaratan. Aku di sini hanya mengisyaratkan saja sedikit. Wa katsirun min mutaakhiril Hanafiyah ala annahu ma'nan wahid. Wa ta'addud wa takatsur wa tajazzu wa taba'ud hasilun fi dilalat. Adapun kebanyakan para mutaakhiril Hanafiyah Kebanyakan orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah. Mereka berpendapat dengan pendapat yang aneh lagi. Menyatakan Anahu maknan wahid. Bahwa ucapan Allah itu satu makna saja. Adapun ta'addud, takasur, tajazzu, adapun berbilangnya ucapan atau menjadi banyaknya ucapan atau tajazzu dibagi-baginya menjadi juz-juz atau taba' taba'ud menjadi ba'ud, ba'ud sebagian-sebagian itu semua hasilun fid dilalat. Itu dihasilkan dari dilalatnya. La fil majlul. bukan pada al majlul. bukan pada datnya. Datnya ya. satu. Tetapi ketika mau menunjukkan sesuatu, maka terbagi-bagi menjadi sekian pembicaraan. Wahadihil ibarat makhluqah. Dan ungkapan-ungkapan itu adalah makhluk kata mereka. Wasumiyat kalamullah <clears throat> dan dinamakan ucapan Allah lidalalatiha alaihi wa ta'addihi biha. Dinamakan ucapan Allah hanya karena ungkapan-ungkapan ini mengungkapkan dari apa yang dimaksud oleh Allah dan menunaikan apa yang Allah maukan. Maka dikatakan kalamullah SWT. Fa'in ubir bil Arabiyah bahwa Quran. Kalau diungkapkannya dengan bahasa Arab, maka itu Quran. Kalau diungkapkannya dengan bahasa Ibrani, maka itu Injil. Kalau diungkapkannya dengan bahasa eh, eh, maka itu Taurat. Kalau diungkapkannya dengan bahasa lain maka itu kitab lain. Kata mutaakhiril Hanafiyah, orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah. Faktalafatil ibarat lal kalam. Maka ungkapan-ungkapan tadi berbeda-beda, tetapi ucapannya satu. Subhanallah Taala. Wa tusamma hadhil ibarat kalamullahi majazan. Maka ungkapan-ungkapan yang ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran itu dikatakan ucapan Allah sebagai majaz saja. Majazan. Majazan itu lawannya hakiki. Artinya hanya kiasan saja. Bukan makna hakiki tapi makna kias. Ya ini ucapan Allah. yang dikiaskan sebagai ucapan Allah karena memang dari apa yang Allah maukan katanya. Lihat orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah mulai ngawur lagi mereka berbicara dan kemudian mulai menyimpang dari apa yang dikatakan oleh salaf. Wahadal kalamu fasidun dan ucapan seperti ini fasid, ucapan yang rusak, ucapan yang sesat. Fa'inna lazimuhu, fa'inna lazimahu anna ma'na qaulihi, walla taqrabu zina wa makna qawlihi wa aqimus salat. Karena konsekuensi dari pendapat mereka, dari ucapan mereka berarti ayat wala taqrabuz zina maknanya sama dengan ayat wa aqimus salat. La yaquluhu aqilun. Enggak akan ada orang yang berakal bilang begitu. Iya kan? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maknanya sama dengan aqimus salat, dirikanlah salat. Sama. Ayatnya sama sama. Dari Allah satu makna saja kemudian diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Ajib. Tidak masuk di akal orang sehat. Wa makna ayatil kursi wa makna ayatid dain. Berarti konsekuensinya makna ayat kursi sama dengan makna ayat hutang, piutang. Ayat kursi Allahu la ilaha illahu qayyum berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dianggap sama dengan ayat Allah Taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubuh." Ayat terpanjang dalam Quran. Ayat terpanjang dalam Quran, ayat terdain ini. Dianggap sama karena mereka menganggap ucapan Allah satu makna saja, tidak terbagi-bagi katanya. Wa mana surat al-ikhlas wa makna tabat yada abillah habim Berarti mereka menganggap bahwa surat al-ikhlas kul ahad maknanya sama dengan ayat tabat yada abillah lahabin Wa kullama ta'ammala al-insan hadzal qaul tabayyana lahu fazaduh. Dan setiap orang yang mau memperhatikan ucapan ini tabayyana lahu fasaduh akan semakin jelas rusaknya pendapat ini, batilnya pendapat mereka. Wa ulima annahu mukhalifun li kalamis salaf dan akan diketahui bahwasanya itu menyelisihi dari ucapan salaf. Wal haqqu yang benar adalah أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة Yang benar adalah bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab Allah mengandung dalamnya ucapan-ucapan Allah hakikatan, Bukan majazan. Yang mereka mengatakan majazan batil. Yang benar adalah ucapan Allah sebenar-benarnya. Hakiki. Wa kalamullahi ta'ala la yatanaha. Dan ucapan Allah tidak ada habisnya. Ucapan Allah tidak akan berakhir. La yatanaha artinya tidak akan berakhir. Fa innahu lam yazal yatakallam bima syaa'a idza syaa'a kaifa syaa'a. Karena Allah terus memiliki sifat berbicara dan berkuasa untuk berbicara kapanpun, bagaimanapun, terserah Allah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Walayazalu kezalik dan terus Allah memiliki kekuasaan untuk berbicara kapanpun azalian wa abadian sejak dulu sampai yang akan datang sampai kapanpun juga. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman menggambarkan betapa luasnya ucapan Allah ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakan, kalau lautan ini menjadi tintanya, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Rabbku. Lanafid al-bahru akan habis air laut ya, untuk mencatat ucapan-ucapan Allah. Kau ya. Qabla an tanfada tu Rabbi sebelum habis sebelum selesai ucapan-ucapan Allah SWT. Walau jinna bimithlihi madadan. Walaupun kami datangkan lagi yang sepertinya berkali-kali. Ini yang selautan ini dijadikan tindanya. Semua pohon-pohon sebagai penanya. Ya sampai habis didatang lagi yang seperti itu sampai habis datang lagi yang seperti itu sampai habis terus begitu tidak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala juga Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun." Kalau saja semua yang ada di muka bumi dari pohon-pohon sebagai pena-penanya. Wal bahru yamudduhu min ba'di min ba'dihi sab'atu abhurin dan lautan ditambah lagi setelahnya tujuh lautan. Ma nafidat kalimatullah, enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha mulia lagi Maha memiliki hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin syarmati. Lihat Allah menggambarkan bahwa kalamullah sangat luasnya, sangat banyaknya kalimat-kalimat Allah. Yang lautan ini walaupun ditambah tujuh lautan lagi, ditambah lagi tidak akan habis untuk mencatat ucapan Allah SWT. Tidak akan bisa he, sampai habis ucapan Allah Taala. Yani sampai habis lautan-lautan tadi sebagai tintanya masih akan terus he, ucapan Allah tidak akan berakhir. Walau kana ma fil mushafi ibaratun an kalamillah. Maka kalau apa yang dalam Quran ini adalah sekedar ungkapan dari ucapan Allah. Jadi bukan ucapan Allah, ungkapan dari ucapan Allah. Walaysa huwa kalamullah dan menurut mereka itu bukan ucapan Allah, hanya ungkapan dari ucapan Allah. Niscaya lama harrama alal junubi wal muhdis masuhu. Niscaya nggak akan dilarang orang junub, orang yang berhadas nggak akan dilarang untuk menyentuhnya. Iya kan? Untuk menyentuh mushaf. Bukankah dilarang orang yang junub untuk memegang mushaf? Bukankah dilarang orang yang muhdis untuk memegang mushaf? Ini syarat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam muwatta'nya dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Masahif dan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan oleh Hakim dan juga Daruqutni dan lain-lainnya diriwayatkan dari jam, jamaah min sahabat bukan dari satu sahabat dari sekian sahabat wa qad kharraja Syekh Al-Albani rahimahullah bi tahsinihi dan Syekh Al-Albani mentakhrij hadis ini dan menganggap hadis ini hasan Hadis ini juga disahihkan oleh sekian para ulama terdahulu seperti disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Ishaq bin Rahoya, oleh Juz, oleh Juzqani dan juga Abu Amr ibn Abdul Barr dan juga oleh Abdul Haq al-Ishbili dan al-Hazimi dan juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar wal Haythami was Suyuti. Tidak bolehnya menyentuh mushaf maka kita katakan pada mereka tadi, para mutaakhiri madhab al-Hanafiyah. Orang-orang belakangan dari madhabnya Hanafiyah. Kalian menganggap bahwa Quran ini bukan ucapan Allah hakikatan. Bukan ucapan Allah yang sebenarnya. Tapi ini hanya ungkapan saja dari ucapan Allah Taala. Kalau begitu, kenapa kok dilarang menyentuhnya? Kenapa? Ada apanya? Berarti kan sama dengan catatan kalian sama kan dengan catatan kita ketika kita mengkaji, oh kesimpulannya berarti e, riba itu haram. Berarti e, mencuri itu hukumnya potong tangan. Dari kamu dari mana kamu dapat? Saya mendapat dari ayat Al-Qur'an yang diterangkan oleh guru saya tadi. Berarti ini ungkapan kesimpulan dari ayat-ayat Allah SWT. Iya kan? Taib. Apakah catatan ini jadi tidak boleh disentuh oleh orang yang muhdis, oleh orang yang junub? Tidak. Kalau itu hanya ungkapan, maka itu tidak menghalangi seseorang untuk menyentuhnya walaupun junub, walaupun wahdi. Qala walau kana ma yaqra'ul qari' laisa kalamullah lama harrama 'ala al-junubi wal muhdits qira'atuhu. Kalau saja apa yang dibaca oleh pembaca Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi hanya ungkapan saja dari ucapan Allah, maka niscaya tidak akan dilarang, nggak akan dilarang orang junub untuk membacanya, nggak akan dilarang orang haid untuk membacanya. Alhamdulillah juga isyarat pada hadis. Ya, tetapi hadis ini lebih lemah dari yang tadi. Kalau tadi sahih atau dihasan oleh Syekh Al-Albani, tetapi hadis yang berikutnya ini dikatakan baik, ya, atau memiliki masalah di dalamnya. Khairin a'azakumullah muslimin syahramati. Berarti yang namanya Al-Quran adalah Allah, ucapan Allah terbukti. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Memuliakan tulisan-tulisan tentang ayat Al-Quran. Memuliakan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Ida quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Quran, maka perhatikanlah dan dengarkanlah. Dan orang yang demikian tidak boleh baca Quran. Orang yang junub atau orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf tulisan Al-Quran. Karena memang tidak sama dengan tulisan-tulisan lain. Tidak sama dengan tulisan-tulisan manusia. Kalau mereka menganggap bahwa ini hanya ungkapan dari ucapan Allah, tapi bukan ucapan Allah, makhluk, berarti sama dengan tulisan-tulisan lain. Kalau sama dengan tulisan lain, kenapa? Harus diistimewakan, tidak boleh disentuh dan seterusnya. Maka yang benar adalah Bal kalamullahi mahfudun fis sudur. Bahkan ucapan Allah itu adalah ucapan Allah yang dihafal di dalam dada-dada mereka. Makruun bil alsun yang dibaca di lidah-lidah mereka. Maktubun fil masahif yang ditulis di mushaf-mushaf mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah dalam Fiqh Akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah sendiri di dalam kitab beliau Fiqh Akbar. Kenapa para Hanafiyah belakangan kok mengatakan seperti itu? Kenapa nggak ikut orang pertamanya, tokoh pertamanya yaitu Abu Hanifah yang menyatakan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dihafalkan ucapan Allah yang ditulis dalam Quran dalam mushaf-mushaf adalah ucapan Allah yang dibaca oleh imam di masjid-masjid ucapan Allah wa huwa fi hadhil mawadhi' kullu haqiqah dan semua di tempat-tempat tadi semuanya ucapan Allah haqiqatan Ketika mencatat Al-Quran, dia menulis ucapan Allah sebenar-benarnya. Ada orang yang menghafal Al-Quran, kita akan berkata, dia menghafal ucapan Allah yang sebenar-benarnya. Ketika ada yang membacanya, kita akan berkata, orang ini membaca ucapan Allah yang sebenar-benarnya. Hakikat. Wa idha qila, kalau dikatakan fihi khattu fulan wa kitabatuhu. Tapi ini tulisan-tulisan si fulan. Ya. Ini catatan-catatan si fulan. Fuhima minhu ma'nan sahih hakiki. Juga dipahami makna yang sahih dan makna hakiki. Dan tidak bertentangan antara hakikinya kalimat ini dengan hakikinya kalimat yang sebelumnya. Contoh, ya. seorang santri menulis ayat Al-Quran ya, pegang tangan dia. Ya. Kemudian kamu lihat ya, tulisan itu. Ya. Ini tulisan siapa? Bagus sekali. Ya. Kamu akan jawab tulisan si fulan. Iya kan? Tetapi kalau kita katakan, wih, nulis apa dia? Apa yang ditulisnya? Ini yang ditulisnya ucapan Allah Rabbul Alamin. Kan begitu. Ya. Mudah tuh dipaham. Ya. Ketika dia menyatakan ini tulisan si fulan, hakikatan atau majazan? Hakikatan memang nyata-nyata-nyata itu tulisan simulan. Ketika kita menyatakan ini adalah yang ditulis ucapan Allah, juga hakikatan benar-benar nyata-nyata-nyata ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ditulisnya, bukan ucapan lain. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini hakiki, ini hakiki. Tidak perlu dipertentangkan. Adapun mereka tadi mempertentangkan, menyatakan kalau dikatakan ucapan Allah bukan karena ini si fulan yang ngomong. Si fulan yang yatafawah bilisilisanihi. Dia yang ngomong dari mulutnya. Berarti ini ucapan dia. Tapi mau dikatakan ucapan dia, tapi ini ungkapan dari ucapan Allah. Berarti ini ucapan Allah majazan, ucapan orang ini hakikatan. Kenapa tidak kita katakan seperti tadi? Kalau yang ditanyakan adalah suara siapa itu? Wih, indahnya kiroah ini. Suara siapa itu? Oh itu seorang si fulan, memang dia juara kiroah, korik terkenal. Ini suaranya Al-Matrud. Ini suaranya Sudais. Emang dia yang menjawab. Hakikatan atau majazan? Hakiki, bukan majazi. Ketika kita katakan, dia membaca apa? Apa yang dibacanya? Kalamullah, ucapan Allah yang dibacanya. Hakikatan atau majazan? Hakikatan. Hakiki, bukan majazi. Dan tidak ada pertentangan. Bahwa ini adalah suaranya si Fulan <laughs> secara hakiki. Dan yang dibacanya adalah ucapan Allah secara hakiki. <laughs> Ikhwanulina azakumullah wa idha madad fil mushaf. Sama saja ketika kita berbicara tentang madad. Tentang tinta. Tinta dalam mushaf ini. Mushaf Quran. Kanat al-zarfiyah fihi ghair zarfiyah al-mafhumah min al qail فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك وهذان Isa wa Maka ketika kita bicara tintanya, bicara kertasnya, bicara mafhum. Kalau itu adalah jelas cetakannya penerbit kema atau punya penerbit e, Menara Kudus. Quran biasanya cetak di sana kan? Oh ini e, dicetak oleh si bulan, Penerbit ini, penerbit itu kan begitu. Ya kita bicara tinta. Tapi kalau bicara apa yang dicetak di dalamnya, apa yang ditulis di dalamnya, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakiki, itu hakiki. Kita nggak bohong pada yang ini, kita nggak dusta pada yang ini. Kedua-duanya kenyataan, memang seperti itu. Ikhwanullah tidak perlu dipertentangkan. Maka dikatakan hadani al maknayani mughayyirani. Dua makna ini berbeda lima Lima'na qaulil qail fihi khattu fulan al khatib Ini tulisannya si fulan sang penulis. Ya. Wahadihil ma'ani sedangkan ini adalah ma'ani salat mughayarah lima'na qaulihil qail fihi kalamullah. Sedangkan yang tiga tadi, makna yang tiga, ini yang baca siapa, suara siapa, tintanya siapa, tulisan siapa. Berbeda dengan pertanyaan, apa yang ditulis ini? Kalamullah. Yang ditulis ini kalamullah. Ikhwan bin Azzaqullah Walam lam yatanabbah lil furuq baina hadhihi al-ma'ani dhalla wa lam al-sawab. Siapa yang tidak bisa atau siapa yang tidak perhatian pada perbedaan-perbedaan ini niscaya dia akan tersesat dan menyimpang dari kebenaran. Harus dibedakan pertanyaan siapa, suara siapa dan pertanyaan apa yang dibaca. Harus dibedakan antara keduanya. Wa kadzalikal بين bainal qira'ah allati hiya fi'lul qari'. Harus dibedakan pula antara qira'ah qira'ah itu apa? Bacaan. Yang merupakan fi'lul qari' itu perbuatan si pembaca. Dan al-maqru maf'ulnya. Al-maqru yang dibaca. Sedangkan yang dibaca adalah qaulul bari. Al-bari Allah Subhanahu wa taala. Yani qaul Suaranya itu suara Al-Qari. Kiraahnya kiraat Al-Qari. Tetapi apa Al-Makruh yang dibacanya? Yang dibacanya adalah kalamul bari. Ucapan Allah Al-Bari. Man lam yahtadilahu fahuwa dhalun aydan. Siapa yang tidak terbimbing dengan perbedaan ini, maka dia akan bal, dia sesat juga. Walau anna insanan wajada fi waqatin maktuban. Contoh sederhananya, kata beliau, kata pensyarah, kalau seseorang menemukan satu cari kertas, ya. di satu lembar kertas ada tulisan, ala kullu syai'in ma qalallahi batilu. Ya. Min khatti kana ma'rufan. Dari tulisan orang yang ma'ruf. Ini tulisannya si pula Ya. Terkenal tulisannya bagus, masya Allah, kaligrafinya masya Allah. Ya. Tetap ketika ditanya, ini ucapan siapa? Laqala hadha min kalami Labid haqiqatan. Pasti akan dijawab ini ucapannya Labid. Yang dikatakan ucapan yang hak adalah maqalahu Labid kata Nabi SAW. Nabi menyatakan di antara apa yang mereka ucapkan yang paling benar adalah diucapkan oleh Labid. Beberapa penyair-penyair jahiliyah berbicara di antara yang paling asdaq yang paling jujur yang paling benar ucapan mereka adalah ucapan Nabi. Ala kulli syai'in makhalallahi batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah semuanya batil. Fa inna Allah huwal haq. Allah yang hak. Ikhwan bin azakumullah, ketika kita dapatkan kalimat itu yang sudah ma'ruf itu adalah ucapannya Labid, kita akan mengatakan ini ucapan Labid. Wa hadza khattu fulan. Dan ini khatnya si fulan. Orang pasti akan mengerti bahwa ini tulisan-tulisan si fulan. Karena ini tulisannya yang unik, menarik dan betul-betul memiliki seni tulisannya bagus. Yang terkenal ahlinya adalah si fulan. Oh ini tulisan si fulan. Tetapi yang ditulisnya pasti akan berkata ini adalah ucapan Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, "Asdaqu kalimatin qalaha syair", ucapan yang paling jujur dari ucapan para penyair adalah kalimatul labid, adalah ucapannya labid. Ala kullu syai'in ma Allah batilu. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Sehingga ketika kita menanyakan dalam secari kertas tadi ini tulisan siapa, akan dijawab tulisannya si fulan sang penulis hebat. Lihat tulisannya sangat bagus sekali. Tapi ketika ditanya, wih ucapannya bagus sekali. Ala Allah batilu. Ala kulla syai'in Allah batilu. Ini ucapan siapa ini? Akan dijawab ucapan Nabi. Enggak akan sebodoh-bodoh manusia enggak akan menjawab, "Oh, ini ucapannya si penulis tadi." Tidak akan. Kenapa? Ini ma'ruf. Ucapan terkenal dari ucapannya Nabi demikian pula kalau kita menanyakan tentang kertas, menanyakan tentang tinta, menanyakan tentang tulisan siapa ini, ya jelas itu adalah tulisannya si fulan, penerbitnya si fulan atau tintanya dari si fulan dan seterusnya. Tetapi ketika apa yang ditulisnya jelas tidak ada kata lain dalam jawabannya bahwa ini yang ditulis adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah hakiki atau majazi? Ketika orang tadi menjawab ini ucapan labid, hakiki. Emang nyata-nyata-nyata ucapan Labid kok. Dalam hadis yang sahih. Baik. Demikian pula ketika berkata, yang nulisnya si fulan juga hak, bukan majazi, hakiki, kenyataannya memang si fulan yang menulisnya dan tidak bertentangan antara hakikat yang ini dengan hakikat yang itu. Dua-duanya hakiki. Ikhwan Al-Quran, lafat Al-Quran itu sendiri adalah masdar. Masdar dari qara'a, yakra'u qira'atan wa qur'anan. Masdar Quran kadang bermakna qira'ah, kadang bermakna makruh. Kalau bermakna qira'ah diungkapkan dalam Al-Qur'an seperti Quran al-Fajri kana mashhuda. Quran al-Fajri kana mashhuda. Apa artinya Quran al-Fajri? Bacaan kiroahnya di waktu fajar dipersaksikan oleh dua malaikat siang dan malaikat malam. Berarti maknanya apa itu? Yang sedang dibahas di situ. Ucapan orang ketika baca Quran itu dibalas dipersaksikan oleh para malaikat. Iya kan? Tetapi dalam ayat lain dikatakan dengan kiroah juga, Al-Quran juga, tapi bermana maf'ul. Wa idza qira'al al-Quran fastami'u lahu. Kalau dibaca Al-Quran. Artinya, kalau Quran ini dibacakan, dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Sehingga kadang-kadang Al-Quran disebutkan dalam Quran dan Sunnah sebagai makna qiraah Kadang-kadang disebutkan dalam Quran dan Sunnah sebagai makna makruh. Ya. Kalau makna makruh, maka itulah Quran yang fi lauhil mahfud. Itulah Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi. ini disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Tetapi kalau Quran bimakna kira'ah, maka itu adalah bacaan sifulan, Makhluk atau bukan makhluk? Seperti hadis Rasulullah SAW. Zainul Quran. Indahkanlah Al-Quran. Apa maknanya? Indahkanlah bacaan kalian ketika membaca Al-Quran. Kira'ah yang dimaksud. Jadi indahkanlah suaramu ketika membaca Al-Quran. Maka bedakan antara keduanya. Kalau kita berbicara tentang kiroah maka kiroahnya kiroah manusia, bacaan manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang al-makru yang dibaca, maka yang dibaca adalah ucapan Allah hakikatan. Bukan makhluk. <laughs> Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. teh bainahuma tahtadi sawab. Bedakan antara keduanya, kamu akan selamat di dalam kebenaran. Tetapi barang siapa yang terkaburkan antara keduanya, niscaya dia akan balalan bayi dan Sallallahu afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.